kemarin kita sedikit menerangkan ada beberapa e, cara ya ada beberapa kefiat ada beberapa cara agar seseorang di dalam sholatnya ini bisa khusyuk agar seseorang di dalam sholatnya ini bisa khusyuk cara banyak cara diantaranya yang pertama hadirnya hati untuk bisa menghadirkan hati itu bagaimana nanti ya kemudian at-tafahum memahami makna-maknanya kemudian at-ta'zim mengagungkan Allah taala ya haibah kemudian ada rasa kita menghadap kepada Allah taala itu dengan penuh wibawa haibah ya Kemudian yang kelima adalah ar-raja. Ar-raja ini berharap pada Allah taala tentang surga-surganya. Dan yang keenam adalah al-haya yaitu malu kepada Allah Subhanahu wa taala dari amal perbuatan kita yang tidak baik atau salat yang kita kerjakan kepada Allah taala menghadap kepada Allah taala ini tidak dalam keadaan khusyuk, hayak kita kepada Allah. Kemarin kita sedikit menerangkan tentang caranya hadir hati itu bagaimana yaitu mengosongkan hati semuanya dari segala hal-hal dan dari segala pikiran-pikiran yang ada. Hati harus kosong. Ya, waktu kita sholat hati kita harus plong, kosong. Tidak boleh punya pikiran selain sholat. yang pertama. Ya. Yang kedua adalah uh, at-ta'zim yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Adalah bahwa kita mengagungkan kepada itu sudah bagus. Ya, yang penting hati kita sudah bisa hadir itu sudah tepat. Sasarannya tepat. Permasalahan ini nanti e, memahami maknanya atau mengagungkan yang Allah Subhanahu wa taala di, e, di hadapan kita itu adalah punya nilai plus, nilai tambah. Ya, punya nilai tambah dengan sendirinya kata Imam Ghazali dengan sendirinya seseorang yang hadir hatinya dengan sendirinya dia akan dapat memahami makna dia akan bisa mengagungkan Allah taala dia akan mendapatkan nilai raja nilai harap dia akan mendapatkan nilai rasa haibah rasa takutnya kepada Allah dia akan mendapatkan nilai juga haya ya nilai rasa malu kepada Allah taala yang penting itu ihdarul galab itu loh hadirnya hati di dalam waktu kita sholat itu penting itu. Kemudian <clears throat> disebutkan tadi eh, lah semua ini tujuannya semua ini kalau sholat yang kita kerjakan ini tujuannya adalah semua untuk menguatkan daripada jiwa kita menguatkan jiwa kita, menguatkan badan kita sehat. Orang kalau sholatnya dengan cara yang baik sehat ya. Tapi kalau orang sholat dengan cara yang tidak bagus, yang tidak baik, yang tidak disyarat yang tidak disyariatkan maka tidak sehat sholatnya otomatis badannya akan sakit juga tapi kalau sholatnya itu sholat yang tepat pada sasaran sesuai dengan apa yang sudah diatur yang sudah digariskan oleh Rasulullah insya Allah dia akan sehat sehingga dikatakan wa amat tafahumu eh, sekarang tafahum kemarin sudah ehdarul galab bagaimana ta'zim bagaimana haibah bagaimana rajak bagaimana hayak itu bagaimana Kemudian sekarang at-tafahum, memahami. Caranya bagaimana memahami itu? sababuhu ba'da huduril galab. Sababnya bisa memahami kita baca ikhwani. Bismillahirrahmanirrahim. Memahami maknanya. Dengan nama Allah Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu kan memahami namanya. Fasababuhu untuk bisa dapat memahami itu apa? Hudurul galab. Harus hadir hatinya kalau hatinya tidak hadir, Bismillahirrahmanirrahim, kemana-mana hatinya. Ya bagaimana dia bisa memahami? Tidak mungkin. Ya. Ma'al ikbali ala fikri, yaitu dengan menghadapkan segala pikirannya kepada apa yang dia baca. Ah, ya. Antum begitu baca Bismillahirrahmanirrahim tabbat yada abi lahabin wa pikirannya sudah jangan kemana-mana ini pikirannya tertuju yang dibaca tadi tabat tadi surat tabat itu insya Allah bisa hadir hatinya ya wasarfid dhihni ila idrakil makna dan wasarfid dhihni dan memusatkan pikiran hati tadi itu kepada apa yang dibaca apa maknanya hatinya terpusat betul al qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah memusatkan perhatian hati kepada apa itu al qari'ah kiamat qari'ah itu kan kiamat itu memusatkan pikiran itu kepada itu biar caranya diusahakan supaya kalau bisa ya Allah lemah manusia yauma yakunun nasu kal farashil mabthus enak kalau dihayati betul-betul makanya Quran itu dibaca dengan tartil Iqra'il Qur'an kama unzil. Bacalah Quran sebagaimana Quran itu diturunkan. Tartil mana? Ya, satu sudah dibaca cepat itu enggak Quran itu. Terus rampang pokoknya selesai. enggak <laughs> Quran itu dibaca tartil. Sedikit-sedikit yang penting ngerti maknanya. Ya. Maka ditanya, mana orang yang lebih afdol membaca satu Quran selesai di dalam waktu satu hari sama orang baca Quran selesai dalam waktu satu minggu mana yang lebih afdol yang satu minggu lebih afdol loh yang satu hari kan lebih cepat lebih cepat tapi tidak tahu maknanya itu tidak mengikuti maknanya yang seminggu mengikuti maknanya mungkin lebih afdol ya kemudian dikatakan wa ilajuhu obatnya apa ini obatnya kita untuk bisa memahami, untuk bisa hadir, untuk bisa haya, untuk bisa mengagungkan Allah. Bagaimana obatnya? Ini sekarang lihat. Ma huwa ilaju ihdaril qalbi ma'al ikbali 'alal fikri wat tashammuri lidaf'il khawatir. Dikatakan bahwa obatnya, cara pengobatannya adalah yaitu seperti pengobatan supaya orang bisa hadir hatinya. Supaya bisa hadir hatinya ma'al ikbali alal fikri menghadapkan segala fikiran dan siap untuk menolak segala macam apa yang ada terbesit di dalam benaknya dia menolak semuanya makanya orang kalau mau sholat ikhwani orang mau sholat itu disunahkan orang mau sholat itu mengerjakan dulu apa yang akan dia apa yang harus dia kerjakan artinya masalah antum lapar antum lapar punya perut lapar tapi ini mau sholat bagaimana makan dulu daripada kau nanti sholat pikiran kau di makanan lebih baik kau makan aja lebih afdol kau makan mikiri sholat daripada sholat mikiri makan kan gitu artinya jangan sampai kita punya pikiran tadi ini khawatir tadi ini mengganggu kita punya khusyuk di dalam sholat akhirnya gara-gara perut kita nah, ya wa ilaju daf'il khawatir kemudian pengobatan untuk menolak segala goresan-goresan hati bagaimana? Jangan sampai hati kita ini punya pikiran kemana-mana. Bagaimana caranya? Yaitu gad'u mawadiha. Yaitu kita harus putuskan segala materi-materi yang ada di benak kita. Materi-materi apa? Atalan. Anda sekarang ini mau ada orang datang ke rumah Anda. Ada orang datang ke rumah Anda ada sedikit punya urusan mau nyerahkan nota atau mungkin mau nagih hutang nah, ini bagaimana sedangkan anda sudah anda siapkan uangnya atau anda punya pembicaraan anda belum bisa bayar hutang kepada dia bisa anda katakan mungkin jangan hari ini apa nanti setelah dua hari lagi atau satu minggu lagi insya Allah akan saya usahakan pokoknya ada kalimat-kalimat yang bisa bisa istilahnya bisa memberikan pemahaman bisa memberikan pengertian kepada orang yang datang ini enggak. Sebentar mas, saya mau sholat dulu, nanti selesai sholat saya akan datang. Ini di dalam sholatnya pikiran, nanti kira-kira saya ngomong apa ya. Allah, ini apa kira-kira ya Allah ini. Yang tepatnya apa kira-kira ini. Ini pikiran bismillahirrahmanirrahim. Ini mulut bicara, pikirannya ke situ terus. Nah, itu tidak bagus. Ya. Selesaikan dulu urusannya. Kalau emang Anda bisa bayar, bayar. Bayarkan dulu Coba mana notanya? Oh ya ini, ya ini saya bayarkan dulu. jadi kan mau sholat ya, tidak apa-apa. Supaya nanti kalau tidak terganggu, selesaikan dulu urusannya. Ya, maka yang paling tepat itu sebelum waktu sholat sudah selesai dulu urusannya. Begitu masuk waktu kita sudah ada di masjid. Itu yang paling bagus begitu. Tapi kalau memang itu tidak memungkinkan, ya sudah selesaikan. Yang penting jangan sampai sholatnya molor-molor, jangan. Jangan sampai sholatnya molor-molor. Sampai akhirnya ditunda, ditunda, ditunda di akhir waktu. Di akhir waktu, tidak boleh. Ya. Akni an-nuzu'a antilkal asbab jadi bul khawatir ilaiha, yaitu melepaskan diri dari segala sebab yang bisa mengganggu khawatir kita. Nah, bisa hilangkan ini semuanya, Pecaranya, caranya? Hilangkan. Lapar, makan dulu. Ya, Begitu tengah sholat ini anaknya nangis. Sik, mau sholat dulu, nah sholat dulu, mau sholat dulu ini Allah Taala dulu. Anaknya nangis pulang. Wah, wah, wah. Wah ini anak saya kalau jatuh bagaimana ini? Bisa tengah-tengah sholat dibatalkan nanti. Anaknya ditampani dulu, ditenangkan dulu, kasihkan kepada orang yang aman, sholat. Ya, pikiran sudah kosong, tidak ada pikiran yang mengganggu dirinya. Begitu, ya. Kemudian <clears throat> bercokol di pikiran kita tidak mungkin kita bisa khusyuk tidak mungkin kita bisa khusyuk kalau kalau sebab itu masih bercokol di pikiran kita masih bercokol di hati kita dari mana kita bisa khusyuk mustahil kita bisa khusyuk tidak mungkin ya faman ahabba syai'an aktsara dzikrah karena sesungguhnya watak manusia itu naluri manusia itu kalau dia mencintai sesuatu pasti akan banyak diingat-ingat ini berarti orang ini cinta ini. Ini sekarang dolar bagaimana lah itu kita bahas ya, kita bahas dolar bagaimana dolar. Senang dolar berarti orang ini. Biasanya orang kalau cinta kepada sesuatu sering banyak disebut-sebut. Jangan lagi disebut dengan lisan, di benaknya, di hatinya, dipikirkan. Ya, selalu dikhayalkan, selalu dikenang, terbayang-bayang, dikhayalkan sampai mimpi-mimpi. Ini faman ahabba syai'an aktsara dzikrah ya kan fadzikrul mahbub yahjumu alal qalbi bid darurah maka dikatakan bahwa mengingat orang yang dicintai itu akan menghujam dalam hati secara pasti ya orang kalau antum menyebut orang yang anda cintai siapa istri anda saya betul-betul cinta kepada istri saya begitu disebut nama istrinya langsung menghujam di dalam hati secara pasti itu Tek. itu berarti cinta kalau tidak menghujam tidak cinta. Kalau tidak menghujam tidak cinta. Ya. Falidzalika tara anna man ahabba ghairallah la tasfulahu salat salatun anil khawatir. Oleh karena itu, enggak dapat melihat kata Imam Ghazali, sesungguhnya orang yang mencintai selain Allah taala berarti salatnya tidak bersih dari segala goresan-goresan hati. Anda sholat itu kan menghadap Allah. Tapi saat anda takbir Allahu Akbar, tidak cinta sama Allah. Wah, ini orang belum sholat namanya. Lahirnya sholat, tapi batinnya belum sholat ya. Ya, batinnya belum sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah ankum. وأما التعظيم فهي حالة للقلب تتولد من معرفتين إحداهما معرفة جلال الله عز وجل وعظمته وهو من أصول الإيمان فإن من لا يعتقد عظمته لا تذعن النفس لتعظيمه الثانية معرفة حقارة النفس وخستها وكونها عبدا مسخرا مربوبا حتى يتولد من المعرفتين الاستكانة والانكسار والخشوع لله سبحانه فيعبر عنه بالتعظيم وما لم تمتزج معرفة حقارة النفس بمعرفة جلال الله لا تنتظم حالة التعظيم والخشوع فإن المستغني عن غيره آه، فإن المستغني عن غيره الآمن على نفسه يجوز أن يعرف من غيره صفات العظمة ala nafsihi yajuzu an ya'rifa min ghairihi sifatil 'azamah ولا يكون الخشوع والتعظيم حالة لأن القرينة الأخرى وهي معرفة حقارة النفس وحاجتها لم تكترن إليه ini dikatakan sekarang rasa mengagungkan bagaimana caranya untuk bisa mengagungkan Allah Ta'ala di dalam sholat kita itu kefiatnya bagaimana ini kan ada pelajarannya ikhwan orang mau khusyuk itu ada sekolahannya sendiri ada sekolahannya sendiri istilahnya kalau dulu antum belajar di SD biasa belajarnya, ya. Belajar di SMP biasa umum. Belajar di SMA biasa umum, ya. Begitu masuk universitas, perguruan tinggi, tahun pertama masih umum. Tahun kedua sudah difakkan, Nah, faknya sendiri sudah. Ya, antum mau masuk mana? Saya mau masuk bahasa, masuk fakultas bahasa. Anda mau masuk mana? Saya kepingin masuk ke susastraan sendiri. Bahasa sendiri, susastra sastra sendiri. Anda mau masuk mana? Saya ingin masuk dalam ilmu mantiknya sendiri fakultasnya. Faknya sendiri-sendiri. Ya sudah uplek-upleknya di bahasa. Ya gitu. Jadi kita sholat ini sholat ini gerambiangan. Kita kayak anak kelas TK, anak kelas SD. Belum fak. Belum patoknya belum kuat Nah, sekarang difakan kita. Untuk mengetahui apa itu sholat. Hadirnya hati itu bagaimana? Saya kepingin sholat saya hadir. Ini caranya ini. Ya, at-ta'zim. Bagaimana cara mengagungkan Allah Ta'ala? Satu keadaan untuk hati, satu keadaan untuk hati, itu rasa mengagungkan Allah Ta'ala ada di dalam hati. Anda mengagungkan Bapak Presiden ada dalam hati. Dengan hati yang mengagungkan, maka seluruh jawareh anggota kita semuanya akan ikut. Kalau Anda mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, jauh lebih menghujam ke dalam hati dan seluruh anggota badan Anda akan akan akan ikut mengagungkan Allah taala. Tatawallad min ma'rifatin. Terlahir atau timbul rasa mengagungkan Allah taala tadi itu dengan dua ma'rifah. Dengan dua pengertian. Satu, yang yang pertama adalah mengerti atau mengenal keagungan Allah Subhanahu wa taala dan mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya fa inna man la ya'taqid 'azamatahu la tad'anu nafsu li ta'zimihi. Orang yang tidak mengerti dan tidak mengenal keagungan Allah taala, dia tidak akan tunduk nafsunya, tidak akan tunduk untuk mengagungkan Allah taala. Bagaimana cara mengagungkan Allah taala? Nah, harus mengenal dulu mengenal dulu maka sekali waktu sediakan waktu buat ikhwani 5 menit atau 7 menit 10 menit minimal 5 menit sediakan waktu 5 menit tadi ini untuk merenung malam itu loh malam tengah malam itu bangun wudhu sholat kalau mau sholat sholat tidak mau sholat merenung zikir astagfirullah astagfirullah astagfirullah sama merenung merenung keagungan Allah Subhanahu wa taala, kelemahan manusia. Renungkan itu. Sambil kalau mungkin Anda jalan ke satu perjalanan, Anda melakukan satu pelancongan, Anda melakukan satu safar. Jangan hanya sekedar hiburan, tapi lakukan safar yang Anda lakukan tadi ini untuk ibadah biasanya. Ya, safarnya masalah Anda naik pesawat. Kemana? Ke Jakarta naik pesawat saat anda di atas awan anda bayangkan Masya Allah lukisannya Allah Ta'ala ini indah, nyata nah, lukisannya cuman pelukis sehandal apapun seorang pelukis melukis cuman di atas kanvas dia dan mati lukisannya tidak bisa dinikmati ya paling dinikmati lewat pandangan mata tapi kalau lukisan Allah Ta'ala kita bisa menikmati kita bisa merasakan hari bertambah hari bertambah baru itu kita rasakan keagungan Allah Taala yang muncul di dalam kita punya kehidupan ini. Nah, lihat, ya manusia ada yang diciptakan oleh Allah Taala berbeda-beda, tidak ada yang sama, semua berbeda. Semua beda, sidik jarinya beda, wajahnya beda. Ada yang mirip-mirip, serupa tapi tak sama. Mesti ada titik perbedaan. Ada beda-beda-beda, semua beda yang hidungnya beda, matanya beda, pipinya beda. Tidak ada yang sama. Coba kalau kita mungkin buat, waduh saya kehilangan stok ini. Ya sudah tak samakan saja sudah. Sama 10, ini 10, ini 10. Bikin robot tuh. Orang bikin robot hampir sama semua. Tapi Allah Subhanahu wa taala berbeda. Ya, berbeda dengan makhluknya. Ya begitu ya. Kita mengenal tentang makrifah, tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ma'rifatu hagaratin nafsi wa khisatiha mengenal hinanya jiwa kita dan rendahnya jiwa kita kenal nah, coba dengan merenung itu ikhwani makanya Rasulullah itu sangat menganjurkan hamba-hamba Allah Ta'ala sangat menganjurkan umatnya bangun malam tahajuto dikira sama Allah Ta'ala tujuannya untuk merenung itu tujuannya agar kita supaya bisa merenung untuk apa? Supaya tahu bahwa jiwa kita yang lemah ini kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nahnul fuqara wallahul ghani. Kita yang butuh sama Allah, Allah yang tidak butuh sama kita. Allah yang kaya. Allah itu punya apa-apa. Kita tidak punya apa-apa jiwa kita miliknya Allah, baju yang kita pakai miliknya Allah, rumah yang kita tempati miliknya Allah, semua miliknya Allah. Pinjaman saja itu. Ya. Hagaratin nafs wa kaunuha abdan musakharan marbuban katakanlah dalam jiwa anda bahwa keberadaan anda ini adalah seorang hamba yang ditundukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan terdidik Allah yang didik Allah yang ngajari ya anda bisa lihat ikhwani kalau di Harun Yahya itu anda bisa lihat seekor tawon dia bisa buat sarang tawon itu kekuatannya sarang tawon itu bisa melebihi kekuatan gedung tingkat 13 pencakar langit yang cakar ayamnya ke bawah itu kuat sekali itu kalau diterpa dengan angin topan atau angin puting beliung hancur itu Rrr, roboh padahal kekuatan insinyurnya mengatakan bahwa ini kekuatan tidak bisa diterpa dengan angin apapun baru kena puting beliung langsung roboh dia tapi anda bisa lihat bagaimana sarangnya tawon diterpa sama angin ya tetap begitu jatuh tapi tidak tidak hancur kekuatan daripada siapa yang ngasih ilham ini apa terus tawon tuh ada sekolahannya yang senior tawon tidak ada siapa yang ngasih kekuatan ilham begitu Allah ya nah, mengerti hal itu kemudian hatta yatawallada minal ma'rifatain maka akan timbul di dalam benak kita setelah kita memahami dua makna tadi ini akan terlahir dalam jiwa kita apa? al istikanah ketenangan. Anda miskin tidak takut. Anda kaya tidak sombong. istikanah Ya, kalau sudah tahu jalalillah keagungan Allah taala dan Anda mengerti hagaratin nafas kerendahan jiwa kita akan timbul dalam jiwa kita al istikanah tenang ingkisar hancurnya hati kita kepada Allah Ta'ala wal khusyuk khusyuk kita sholatnya khusyuk lillahi subhanahu wa ta'ala maka itu semua diungkapkan dengan rasa pengagungan fayu abbar anhu bitta'zim wa malam tamtazid ma'rifatu hagaratin nafsi bima'rifatillahi ta'ala la tantazim halatu ta'zimi wal khusyuk kalau salah satu ada masalah anda mengenal Allah Ta'ala tapi tidak mengenal jiwa anda yang rendah dan hina atau anda mengenal jiwa anda yang rendah dan hina tapi tidak mengenal keagungan Allah Ta'ala tidak akan tercipta kekhusyuan tidak ada, tidak bisa jadi dua-dua harus ada gabungannya itu ya nah. fa'inal mustagni an ghairihi karena sesungguhnya orang yang tidak membutuhkan orang lain al amin ala nafsi orang kalau sudah begini dikatakan oleh Imam Ghazali orang kalau sudah begini dia tidak butuh kepada orang lain dan dia merasa bahwa dirinya ini sudah di, sudah dicukupi oleh Allah. Nah, itu orang paling nikmat hidup di dunia itu yang seperti ini. Antum sekarang ini kerja kemana-mana, ibadah, duduk di halakat apa tuh tujuannya? Mencari ketenangan hidup. Kan tujuan akhirnya itu. Mencari, Ustadz, supaya hidup saya di dunia ini senang kerja, seneng ibadah, seneng pikir seneng hidup berkeluarga, seneng rekreasi, seneng bermasyarakat, ya seneng semuanya bergaul, seneng kita cari nafkah, seneng, seneng. Yang kepingin tuh tenang hati, tenang, seneng. Bagaimana caranya ini? Kalau anda sudah bisa tahu itu dua makrifah tadi, keagungan Allah Taala dan kerendahan dan kehinaan jiwa kita, seneng kita. Hidup kita tidak akan susah, ya. Dikatakan yajuzu an ya min ghairihi sifatil azamah. Maka orang dikatakan kalau sudah dia itu merasa dirinya sudah tercukupi dan dia sudah dirinya sudah merasa aman. Antum lihat sekarang orang-orang kaya. Anda bisa lihat orang-orang kaya. Orang-orang kaya dia punya uang banyak, dia punya mobil, segala fasilitas tercukupi. Dia mau beli apa bisa. Dia mau beli apa bisa. Tapi lihat itu orang miskin. Mau beli makan susah Jangan mau beli apa? Mau beli makan. Buat hari ini buat goda makan siang susah. Cari dulu dia. Nah, orang kaya tinggal keluar duitnya dari kantong beli. Langsung dia beli. Ini bagaimana ini? Orang yang seperti ini ya juzu an ya'rifa min ghairihi sifatil azamah wa la yakunul khusyu'u wa ta'dhimu halah. Lihat bedanya. Orang kaya begitu dia bisa beli sesuatu. Dia lihat ada mobilnya orang jalan lewat. Ini mobil kok bagus saya pengen beli mobil seperti itu beli deh Ma, dengan kredit atau dengan harga kontan dia tidak berpikir ada orang yang lebih kaya dari dia tidak ada ilmin alim ya setiap orang yang punya kelebihan tuh mesti ada yang punya lebih lagi yang alim ada di atas alim ada yang lebih alim yang kaya ada yang lebih kaya dia mengatakan oh oh setelah dia ada orang lihat ada orang yang lebih kaya lantas dia mengatakan bagaimana dia akan melihat oh orang ini betul-betul kaya raja misalnya raja ini kaya raja itu kaya ada yang lebih kaya kaisar kaisar itu kaya tapi apakah raja itu kalau sudah menganggap kaisar itu kaya raya kaisar itu adalah kaisar yang agung lantas dia takzim mengagungkan khusyuk sama dia enggak lain sama Allah kalau Allah Ta'ala sudah mengagungkan, mesti khusyuk. Itu bedanya. Kita mengagungkan Allah Ta'ala, mesti kita akan khusyuk sama Allah. Tapi beda sama makhluk. Anda mengagumi orang lain, belum tentu khusyuk. Khusyuk sama siapa sama orang lain? Tidak bisa, ya. Taib ikhwani kemudian li'anal garinatal ukhra wa ma'rifatu hagaratin nafsi wa taktarin ilaihi. Dikarenakan kelemahan jiwa tidak ada di dalam dirinya kerendahan jiwa tidak ada di dalam dirinya di saat orang kaya tadi melihat orang kaya yang lain kerendahan jiwanya tidak akan muncul saya juga kaya cuman dia lebih kaya dari saya cuman saya tidak tidak tidak, bisa lebih hina daripada dia dia tidak tidak terima tapi kalau kepada Allah Ta'ala mesti kalau ada orang mengagungkan Allah Ta'ala mesti merasa dirinya rendah, hina tidak ada apa-apa di hadapan Allah taala. Ya. Wa ammal haibatu wal khaufu fahalatun lin nafsi tatawalladu minal ma'rifati bi qudratillahi wa satwatihi wa nufudhu masyiatihi fihi ma'a mubalati bihi wa annahu lahu ahlakal awwalaini wa awalina wal akhirina lam yanqus min mulkihi dzarrah hadza ma'a mutala'ati ma yajri alal anbiya'i wal awliya'i minal masaibi wa anwa'il bala'i ma'al gudrati ala daf'i ala khilafi ma yushahidu min mulukil ardi wa bil jumlati kullama zadal ilmu billahi zadatil khasyiatu wal haibah wa sayati asbabu dharika fi kitabil khawfi min rub'il munjiyat dikatakan haibah sekarang kode pindah lagi pindah fakultas lagi ya haibah rasa menghadap kepada Allah itu dengan penuh wibawa haibah itu wibawa menghadap kepada Allah Ta'ala dengan penuh wibawa dan rasa takut ya fahalatun linapsi itu keadaan jiwa macam-macam manusia ini ada yang jiwanya dari mulai awal sampai akhir mengagungkan Allah ada yang awal sampai akhir lupa ada yang awal sampai tengah-tengah mengagungkan Allah ada yang awal sampai seperapat lupa banyak macam manusia macam-macam ya tergantung dari apa yang dimakan itu tatawallat minal ma'rifati ini akan muncul jiwa rasa takut kepada Allah ini akan muncul dia bigudratillahi wasatwatihi dengan kekuasaan Allah taala dan kegagahan Allah taala tahu kalau tahu Anda kegagahan Allah kekuasaan Allah taala bisa menciptakan segala sesuatu wa nufudzi masyiatihi dan terlaksananya segala kehendaknya Segala apa yang dikehendaki oleh Allah semuanya akan terlaksana. Ma'agillatil mubalati bihi, tapi orang seperti ini kalau dia tidak ada perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada artinya apa-apa. Anda sekarang di sini, Anda sekarang bagaimana kepada Allah taala? sekarang saya sama Allah taala baru tahu, Ustaz. Ya. Ada mubalah namanya, ada perhatian. Begitu ngerjakan sholat lupa. Ya, Berarti tidak ada perhatian kepada Allah Ta'ala. Hilang perhatian kepada Allah Ta'ala. Lau ahlakal awalina wal akhirin, kata Imam Ghazali, kalau seandainya orang yang dahulu maupun orang yang akan datang semuanya binasa, tidak ada yang mengagungkan Allah Ta'ala artinya, dan tidak ada yang mengesahkan Allah Ta'ala artinya begitu, lam yang gus mimbulkihi darratun, maka Allah Ta'ala tidak akan berkurang kerajaannya walau sebesar biji atom. Tidak akan turun. Tetap Allah Ta'ala tetap maha agung. Tetap maha sempurna. Kalaupun semua manusia kafir. Tidak akan kurang sedikit pun. Kalaupun manusia semuanya mukmin, Allah Ta'ala tidak bangga sedikit pun. Tidak bangga. Bukan kalau berarti semuanya mukmin meninggikan. Maknanya Allah Ta'ala lebih tinggi dari, ya Allah Ta'ala maha agung. Tidak ada yang lebih agung daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Hada ma'amu tala'ati ma alal anbiya'i wal awliya. Ini bisa terjadi jika anda bisa menelaah manakib atau anda menelaah biografi-biografi para nabi dan biografi-biografi para wali. Kalau Anda bisa sekali waktu buka, setelah Anda merenung waktu yang lain, di kesempatan lain, buka itu buku. Apa atau perjalanannya Nabi Muhammad itu? Di dalam dia beribadah kepada Allah, di dalam dia bergaul, di dalam dia berdagang, di dalam dia perang, di dalam dia sama sahabat-sahabatnya, bagaimana? Bukaan sirahnya Nabi atau manakibnya para aulia para wali ya minal masaib mereka juga terkena musibah wa anwa'il bala dan mereka juga terkena bermacam-macam bala ma'al gudrati ala daf'i ala khilafi ma min mulukil ardi padahal mereka mampu mereka mampu bisa untuk menolak segala macam apa yang dipandang oleh mereka atau apa yang disaksikan oleh mereka min mulukil ardi dari Allah Subhanahu wa taala mereka Ya Allah, hari ini saya berperang, jangan sampai satu tombak pun menusuk kepada Bibi saya. Bisa. Rasulullah akan minta begitu kepada Allah, dituruti. Dituruti. Masalah kenapa Nabi Muhammad masuk ke Taif sampai di Taif Rasulullah dibalang atau dilempar oleh anak-anak kecil dengan batu-batu yang kecil hingga berdarah Rasulullah. Kalaupun Nabi mengatakan, "Ya Allah, Islamkan mereka semuanya." Islam. Islam kena hidayahnya Allah Ta'ala atau Nabi mengatakan ya Allah jangan sampai mereka me melempar batu kepada saya mengenai dada saya atau mengenai badan saya sehingga berdarah jangan sampai ya Allah jadikan badan saya terlindungi dengan cahayamu dilindungi sama Allah dilindungi pasti dilindungi sama Allah tapi itu kenapa tidak di, tidak tidak tidak mereka tidak mereka minta kepada Allah Taala supaya mereka merasakan bahwa manusia itu sifatnya lemah Ya, manusia itu sifatnya lemah. Wabil jumlah secara global Kulama zadal ilmu billah, setiap kali ilmu atau pengetahuan kepada Allah Ta'ala itu bertambah, maka akan bertambah takut kepada Allah dan akan bertambah wibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ini nanti akan disebutkan oleh Imam Ghazali satu persatunya. Kemudian wa amar raja harap sekarang, rasa harap. Bagaimana ini kuncinya harapan ini? fasababuhu ma'rifatul lutfillahi azza wa jalla wa karamihi wa karam wa karamihi wa amimi in amihi wa lataifi sun'ihi wa ma'rifati sidqihi fi wa'dihi al jannah bi salati fa idza hasala al yaqin bi wa'dihi wal ma'rifah bi lutfihi in ba'atha min majmu'ihima ar raja la mahala sekarang harap anda waktu sholat Allahu Akbar, apa harapan Anda? Surga. Jelas itu. Ya ta? Surga harapannya kemudian harapan yang kedua adalah selain surga akhirat surga surga dunia dengan sholat ini ya Allah saya akan mendapatkan ketenangan hidup di dunia ini sampai di akhirat hidup saya tetap tenang yaitu di dalam surganya Allah Ta'ala bagaimana caranya karena yang kita gapai itu bagaimana caranya ini caranya adalah mengetahui tentang kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui kemurahan Allah Ta'ala mengetahui segala nikmatnya Allah Ta'ala serta mengetahui segala ciptaan Allah Ta'ala dan mengetahui segala kebenaran janjinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu kita terakhir ini saat kita sholat Allahu Akbar Allah tidak mungkin mengingkari janjinya pasti janji Allah Ta'ala kalau saya sholat dimasukkan dalam surga tahu kita itu mesti. Jangan hilang itu di dalam hati kita, surga itu. Wah, berarti sholatnya karena surga Ustaz. Tidak apa-apa. Sholatnya orang awam itu untuk dapat sesuatu, tidak ya apa-apa. Itu kalau sholatnya Anda kepingin hanya Allah Ta'ala, itu sholatnya aulia itu. Sholatnya mugarabin. Kita belum sampai di strata itu. Belum sampai di makom itu. Kita masih di makom di mana sholat kita ingin mendapatkan keuntungan jadi kita ini punya kerja sama Allah Ta'ala kayak kerjanya berdagang. Berdagang itu mau berdagang kalau ada untung enggak? Iya. Kalau ada rugi enggak mau berdagang dia? Kalau ada untung dia mau berdagang. Ini kira-kira menguntungkan saya. Oh, untung 100%. Saya mau. Masukkan saya. Masuk dia dagang, kerja di situ. Sama. Kita ini ilmu ilmu salat kita ini ilmu-ilmu dagang. Kalau ilmu sholatnya orang-orang para wali dan para ambia itu ilmu sholatnya ilmu mukarrabin itu. Tidak butuh surga, tidak takut neraka, hanya Allah. Sulit itu, ya. Itu sulit. Kita mau jadi kayak mereka begitu. Oh, itu banyak masyaibnya. Kalau anda dikatakan orang, hei eh, munafik, tidak marah. Ya memang saya munafik. Kira-kira kalau, hei eh, munafik, oh langsung dipukul orang yang katakan, oh berarti anda belum Nabi itu bukan dikatakan dikatakan apa saja sudah dicaci di hadapan Nabi, Nabi diem. Wali ya begitu. Makanya kalau antum menelaah sirah perjalanannya para aulia itu macam-macam. Macam-macam. Habib Abdullah Haddad itu pakai sandalnya, sandalnya dia sendiri. Sandalnya Habib Haddad di masjid itu ditaruh. Begitu dia masuk ke masjid, ditarik sana di Hadramut, begitu dia keluar, dia pakai sandalnya. Sandalnya ini belakang untuk tumitnya bladat itu tipis sudah. Sandal belakang tumit itu tipis, sudah jelek lah. Sandalnya sudah kumal, sudah kumuh, sudah jelek, sudah mau jebol sandal dipakai. Tiba-tiba ada seorang yang kelihatan badat pakai sandalnya sendiri tadi itu, sandalnya dia hilang, sandalnya orang ini hilang. Dia mengok kanan, mengok kiri, tidak tidak tidak sandalnya. Dia lihat ada sandalnya Abdul tiba-tiba Abdul Haddad turun dari masjid dia pakai sandalnya dan mau pulang langsung Abdul Haddad katakan eh pencuri pencuri, pencuri, pencuri Abdul Haddad dikatakan pencuri itu sandal saya itu padahal bukan sandalnya sandalnya Imam Haddad Abdul mengatakan kalau emang ini sandalmu ambillah modok Abdul Haddad datang ke rumahnya datang ke masjid tidak pakai sandal ya sudah itu ditanya sama Ahmad bin Zain apakah ente sakit dikatakan sama orang dia mencuri lah Ana mendoakan dia, ya Allah, alhamdulillah. Dia memberikan saya kebahagiaan. Saya senang. Nah ini orang seperti ini kok bisa bahagia? Munculnya dari mana hati dia bisa bahagia? Lain. Makan yang dimakan lain, ibadahnya lain, mujahadahnya lain. Nggak kayak kita. Kalau kita harus segera glamor, pokok turutan hawa nafsu harus dituruti. Itu kan kita. Kita kita masuk swalayan mau beli apa? Semua diambil. Masalah nanti urusan uang nomor dua. Yang lain ya. Maka dikatakan di sini, kalau kita punya satu pemahaman bahwa janjinya Allah Ta'ala tidak akan meleset. Janjinya Allah Ta'ala tidak akan diingkari oleh Allah Ta'ala. Jika saya sholat menghadap kepada Allah Ta'ala, janji Allah pasti akan saya dimasukkan dalam surganya. Itu namanya, fa'idah hasolal yakin. Jika seseorang itu sudah mendapatkan keyakinan dengan janjinya Allah Ta'ala, maka akan timbul rasa harap ini. Nah, timbul rasa harap ini ya. Mudah-mudahan insya Allah di kesempatan yang lain kita akan lanjutkan pada uh, apa namanya ilaj atau pengobatan hati agar supaya ilmu di dalam sholat kita bisa khusyuk ya sholat kita supaya bisa khusyuk bisa hadir bisa kita segala kerahkan dan makna-makna yang apa kita baca bisa, bisa kita mengerti Insya Allah sholat yang kita kerjakan bisa membendung jiwa kita, bisa membendung anggota tubuh kita, bisa membendung dalam keadaan eh, segala macam perbuatan keji dan mungkar dan dijauhkan oleh Allah Taala dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala bala, dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala malapetaka yang ada dan dijadikan sebagai hamba-hambanya yang khasyik sebagai hamba-hambanya yang hadir dalam solat sebagai hamba-hambanya yang